Hukum yang pertama adalah apa? Wajib nasab. Hukum yang pertama adalah wajib nasab. Kapan itu wajib nasab? Empat atau lima? Empat ya. Wajib nasab kapan? Di empat Di empat Masalah yang pertama Ya Mustafna dengan illa yang didahului oleh kalam yang tamujab sama saja pada yang mutasil ataupun yang mun fasil. Yang kedua, apabila mustatnanya ba'da ila dan layakun. Ah, ini ada sedikit tambahan penjelasan tentang i'rabnya laisa dan layakun khususnya ketika dia datang sebagai huruf is, atau sebagai istitsna. Sebagai ada tulis istitsna. Jadi laisa dan layakun apabila dia datang sebagai ada tulis istithna maka marfu'nya isimnya adalah domir mustatir fihi wujuban takdirnya mesti huwa dalam bentuk domir mufrad muzakkar kemudian kembalinya kemana ini huwa dalam contoh qomal qawmu laisa zaidan qomal qawmu la yakunu zaidan Ya. Jadi yang benar bahwasanya para contoh kaum al qaumu laisa zaidan adalah isimnya laisa adalah apa? Dhamir mustatir fihi ujuban takdiruhu huwa kembali kemana? Ada dua kaul. Yang pertama mengatakan bahwasanya huwa itu adalah kembalinya kepada isim fa'il al-ma'khudh min fi'lih Isim fa'il yang diambil dari fi'ilnya. Qomal qawmu. Fi'ilnya mana di situ? Qoma. Apa isim fa'ilnya qoma? Qaim. Berarti huwa takdirnya al-qaim. Qomal qawmu laisal qaimu zaidan. Gitu. Jadi huwa kembali kepada apa? Al-qaim. Bukan kembali kepada al-qawm ya. Jadi yang pertama. Itu bahwasannya. domir huwa kembali kepada isim fa'il yang diambil dari amilnya. Dari amilnya. Para contoh. Qomal qawmu laisa Zaidan qaumal qaumu laisa al-qaim itu. Laisa al-qaim Zaidan. Yang berdiri bukan Zaid gitu kan. Hanya saja di situ dalam bentuk dhamir huwa yang kembali kepada al-qaim yang al-qaim ini diambil dari amilnya. Yang kedua, bahwasanya dhamir huwa kembalinya kepada al-ba'd. Kata al-ba'd al-ma'khud min al-kull. Yang al-ba'd ini diambil dari al-kull, dari keseluruhan yang keseluruhan itu adalah mustahna minhunya pada contoh qomal qaumu illa zaidan berarti apa boleh illa laisa zaidan laisa al ba'd gitu takdirnya al ba'd laisa al ba'du zaidan ini al ba'd itu diambil dari keseluruhannya keseluruhannya adalah apa al qaum itu keseluruhannya iya kan jadi kalau antum disuruh mi'rab seperti secara mi'rabnya jadi coba di Arab qaumal qaumu laisa zaidan qauma fi'lun madin mabni 'ala al-fath al-qaumu fa'il marfu' 'alamat rafi الضمير على akhirih ليس فعل الماضي ناقص معناه il al il al istithna berarti mana ya kecuali ya itu ya kaum mulai laisa zaidan kaum itu berdiri kecuali zaid ya ya ya'mal amala kana dia beramal seperti amalnya kana tarfaul ismatan sebelum khabar wasmuha mustatir fihi wujubannya roji itu. Ya. Jadi pada bab isitna yang roji dia ujuban semua. Takdiruhu huwa aid kemana? Kepada isim maf'ul. Al-mafhumin al fil sabiq. Kepada isim, isim fa'il yang difahami dari fi'il yang mendahulunya. Takdirnya al qaumu laisal qaim zaidan. Ataupun minal minkul ataupun uh, eh, aidnya kembali yang domir yang ada pada laisa itu kepada al-ba'd al-mafhum min kul. Iya. Kembalinya huwa kembalinya kepada lafaz al-ba'd yang al-ba'd ini difahami dari al-kul. Al-kul itu yang dikandungi pada makna mustatta minhunya. Sehingga takdiran ucapanmu qaumal qaumu laisa ba'duhum zaidan. Dari mana ba'd diambil? Dari apa yang difahami dari al-qaum Al-Qom kan keseluruhannya. Iya kan? Ini kan hantum ingin, ingin mengeluarkan. Iya. Dari keseluruhan ini sebagiannya. Maka dikatakan laisa sabadum zaida. Sebagiannya yang berdiri itu bukan zaid. kau mulai sabah sabadum zaida. Kaum itu berdiri laisa. Bukan. Ya, sebagiannya yang bukan zaid. Yang berdiri itu selain Zaid gitu aja. Sebagiannya adalah bukan Zaid atau terjemahan mudanya tadi. Kaum itu berdiri selain Zaid kecuali Zaid. Ya, Zaidan ba'd. Iya kan? Zaidan ba'du al-qaum. Zaid adalah sebagian kaum. Nah, itu. Kemudian tempat yang ketiga apa? Dari wajibnya nasab apabila ya setelah khola. Setelah khola dan ada Iya. Dengan syarat itu apa? Agar keduanya khola dan ada bersama dengan ma'al masdariyah. Terus hasya bagaimana ada khilaf kalau hasya? Iya. Kalau di sini al hadal berpendapat bahwasanya hasya tidak masuk. Sebagian lagi memasukkan hasya kepada khola dan ada bisa juga katanya hasya dimasuki ma sebagian mengingkari sebagian yang membolehkan datangnya hasya di dahulu oleh ma al masariyah adalah apa yang dinukil dari ucapannya Arab orang Arab Allah alam terkait dengan sahabat tidaknya kepada Rasul Usamah ahabun nasilaya, mahasya Fatimah ya. kurang lebihnya kayak gitu Usama Ibnu Zaid ahabul nas ilayya ma Hasha Fatimah. Usamah adalah orang yang paling saya cinta ya, paling saya cinta kecuali Fatimah, maksudnya setelah Fatimah gitu. Ma Hasha Ada si bawah tidak memasukkan hasha kepada fiil. Beliau si bawah berpendapat bahwasanya hasha itu huruf. Iya, beliau belum mendengar datangnya hasya sebagai fi'il. Hanya saja yang lain seperti Al-Akhfash, Al-Mazuni, Al-Mubarid, Al-Jurmi berpendapat hasya juga datang sebagai fi'il. Sehingga ditambahkan lagi tiga. Pada khola, ada dan hasya. Menurut sebagian pendapat. Contohnya apa? Contohnya adalah ucapan seseorang dari orang Arab yang dia mengatakan Allah maghfirli waliman yasma' hasha asyaitana hasha asyaitana wa abal asbugh Allah maghfirli waliman yasma. Ya Allah ampunilah aku dan ampunilah orang yang mendengar ucapanku ini. hasha syaitana Kecuali syaitan yang diampuni. hasha syaitana Menasobkan ini kan sini kan? Berarti bisa hasha datang sebagai apa? fi'il. Hasya syaitana wa abal asbuh Kecuali syaitan dan abal asbuh, bisa diampuni. Iya. Nah, <clears throat> itu. Jadi nggak mengapa kalau kita sertakan bersama dua ini hasya. Kalau di dalam kitab Tuhfah Asyik Muhammad Muhyiddin memasukkan ya, Khala ada hasya gitu ya, Sehingga tidak pernah mengapa yang seperti ini karena ada pendapat ataupun sebagian ahli mendengar gitu. Datangnya hasya sebagai fiil. Meskipun yang lain berpendapat hasya seperti si Bawai dan yang sependapat dengan beliau hasya adalah huruf. Ya. Kemudian yang keempat wajibnya nasab adalah kapan? Apabila mustatnanya didahulukan dari mustatna minhunya. Mustatnanya didahulukan penyebutannya baru mustatna minhunya. Ini wajib mansub baik pada istitna yang mutasil ataupun mun qati'. Apa yang mujab ataupun war mujab. Kenapa tidak boleh rofa? Karena tidak boleh rofa karena kita tahu kalau rofa sebagai badal kan. Yang namanya badal tidak boleh didahulukan dari mubdal minhunya. Sehingga dia harus nasab Yang ke ya eh, sudah, yang kedua sekarang ya. sudah belum disebutkan. Yang kedua boleh mustatsna dengan ila nasab. Udah ya ini ya. Itu kapan? Boleh nasab istithna dengan ilah apabila kalam yang mendahului adalah kalam yang tam ghairu mujab. Contohnya apa? Ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Di sana ada kira yang lain qalilan minhum. Di sini boleh karena kalam yang mendahului ilah adalah kalam yang tam man fi tam karena disebutkan mustatna minhunya itu wawu pada fa'aluh manfi karena didahului oleh ma. Kemudian al-hukmu asalis hukum yang ketiga. Bolehnya nasab dan jar. Kapan itu? Apabila mustatnanya setelah khala ada, ada dan hasya. Contohnya qomal qaumu khala zaidan atau zaidin. Bin nasab atau jar. Qomal qaumu ada Zaidan atau Zaidin. Ada maknya ya saya. Qawma al-qawmu ada Zaidan atau Zaidin. Ah, bagaimana ini irobnya? Apabila kita jadikan khola sebagai huruf jar, al qawmu khola Zaidin. Irobnya bagaimana? Atau bukanlah sebagai huruf jar majrur mutaliq dengan apa? al qawmu khola zaidin apa? Katanya tidak ada muta'alaknya. Kalau kita jadikan khola ada hasya sebagai huruf jar, maka jar majrur itu tidak ada muta'alaknya. Biasanya kan kalau yang nama jar majrur muta'alaknya ada. Muhammadun fil masjid, jar majrur muta'alik bil mahdhuf, takdiruhu kain misalkan. Tapi kalau khusus pada musatna yang dia dijadikan sebagai huruf jar, maka tidak ada muta'alaknya. Kalau kita jadikan fi'il, mansub. Ya. Qaumal qaumu khala Zaidan. Wala eh, qaumal qaumu khala Zaidin. Ya. Saya ulangi yang ketiga adalah boleh nasab boleh jar yaitu apabila musnadnya dengan khala ada dan hasya. Qaumal qaumu khala Zaidan boleh khala Zaidin. Ya, kalau dia dijadikan sebagai huruf uh, eh, sebagai huruf jar, maka khala zaidin jar majrur tidak ada muta'alliqnya. Terus kalau kita jadikan dia fi'il apa i'rabnya? Katanya i'rabnya dia sebagai hal. Takdirnya apa? Oh, nanti belum. Yang mak ya, yang mak nanti. Yang ada maknya belum. Yang kelima Ini nanti selesai ini insyaallah jelaskan. Al-hukmu rabi idza kana lisitna ghairu tamin wa ghairu mujabin yusamma mufarragh. Boleh nasab Ini hukum yang keempat ya Hukum yang keempat Dari mustatna Yaitu idza kana al-mustatna ghairu tam Apabila mustatnanya tidak tam Tidak disebutkan mustatna minhunya Dan ghairu mujab ini disebut dengan istisna mufarroh karena jumlah yang sebelum ila itu amalannya tertuju kepada yang setelah ila pada mustadna itu. Maka Arabnya ya dia Istisna yang gairu tam, istitna mufarroh adalah sesuai dengan amil yang menuntutnya. Kalau amil yang sebelumnya menuntut fa'il maka dia dirofakkan sebagai fa'il. Contohnya makoma illa zaidun. Ya, makoma illa zaidun. Makoma adalah kalam yang apa? nakis dan manfi maka yang setelah ila dirob sesuai dengan amil yang menuntutnya di sini koma butuh kepada apa fa'il sehingga dirofakkan zaid sebagai fa'il maqama ila zaidun wa ma ra'aitu illa zaidan di sini ra'aitu butuh kepada apa maf'ul maka yang setelah ila dinasobkan sebagai maf'ul kenapa karena terjadi pada kalam yang apa nakisan manfi ataupun pada istitna mufarragh ma marartu illa bi Zaidin wa ma Muhammadun illa rasulun. Sebagai apa rasulun i'rabnya? Ya? Sebagai kho, khobar Muhammad mubtada. Ma Muhammadun illa rasulun. Wa la taqulu 'ala Allah illal haqqa sebagai maf'ul. Hukum yang kelima, jarul mustatna bil idhafah. Aduh waktu cepat habis ya. Mustatna dijarkan dengan idhafah apabila ada tulis sifna, adat istisna'nya adalah ghair dan siwa. Kemudian ghair dan siwa, ya ini sudah kita lewatkan ya. Dicarkan itu lima hukum. Nah, ada yang kita mau tambahkan yaitu bahwasanya uh, istisna dengan khala ada hasya itu hanya terjadi pada istisna' yang mutasil. Ada bukan mutasil? ya betul, mutasil Adapun kalau istitnanya dengan illa dan khair itu bisa pada istitna mutasil, bisa pada yang munqati. Adapun kalau istitnanya dengan apa? Ada khala hasya ini harus pada yang mutasil. Tidak boleh pada yang munfasil. Tidak boleh antum katakan qomal qaumu khala himaron. Enggak boleh. Kenapa? Karena istitnanya dengan apa? Khala. Harus mutasil, zaidan. Karena himar bukan bagian dari al-qaum. Jadi istitna dengan apa? Khala, hasya, ada itu khusus pada istitna yang mut, muttasil. Kemudian pada contoh ini tambahan yang kedua. Ya. Qaumal qaumu ada Zaidan, ma ada Zaidan. Kalau ada maknya mesti apa? Mustatanya man mansub. Karena mak masariyah tidaklah masuk kecuali apa? kepada pada fiil. Berarti mustatnanya dijadikan i'rabnya sebagai maf'ulnya maqamal qaumu ma ada zaidan maqamal qaumu ma khala zaidan sebagian menambahkan hasya juga meskipun ada perselisihan ma hasya zaidan nah i'rabnya i'rabnya adalah ma masariyah dengan uh, fi'il yang setelahnya itu adalah masdar ditakwil dengan isim fa'il pada contoh ma qaumu ma khala zaidan adalah kholina. Iya. Hal ya arabnya, Jadi masdar itu ditakwil menjadi simfail fa'il hal arabnya, Jadi masdar itu adalah ya arabnya hal. Masdar ditakwil pada isim fa'il sebagai hal. Pada contoh maqamal qaumu ma khala Zaidan ya, maqamal qaumu kholina an Zaidin gitu. Pada contoh apa? ada al qaum ada zaidan takwilannya mujawizina ataupun al qaumu ya al qaumu ma'ada zaidan berarti al qaumu mujawizina ya mujawizina zaidan atau bi Zaidin saya ulangi contoh al qaumu ada zaidan maka masdar dari mak dan yang setelahnya ditakwil kepada si fa'il di harus sebagai hal mansub atau pada mahalnya nasab. Qaumal qaumu ma ada Zaidan ataupun qaumal qaumu ma khala Zaidan takwilnya apa? Qaumal qaumu khalina an Zaidin atau khalina Zaidan. Pada ada pakai mujawizina. Qaumal qaumu ma ada Zaidan, qaumal qaumu apa? mujawizina Zaidan ataupun bizaidin. Ya. Yang lain mengatakan bahwa saya di situ ma dzarfiyah. Kalau dzarfiyah berarti wakta, dikasih wakta. Pada contoh ma qomal qaumu khala Zaidan berarti eh qomal qaumu khala Zaidan qaumal qaumu wakta. khulu khuluwihim an Zaidin. Ya boleh ini, boleh itu. Kalau misalkan dijadikan maknya di situ zarfiyah, berarti takwilannya ada waktanya. Waktu mujawazatihim, waktu khuluwihim gitu. Zaid. Ya sudah habis waktunya ya. Sudah dipahami nih? Belum selesai dari kita ya. Kemarin sampai terakhir wa hukmul mustatna bi khala wa ada wa hasya. Hukum mustatna dengan khala ada hasya wal mustathna bi khala wa ada wa hasya yajuzu jarruhu wa nasbuhu biha. Mustafna dengan khala, ada, hasya boleh jar dan nasab dengan dengannya, dengan khala, ada dan hasya. Nahu contoh qaumal qaumu khala Zaidan wa khala Zaidin bil jar. Qaumal qaumu khala Zaidan wa khala Zaidin. Ya. I'rabnya bagaimana? Qaumal qaumu khala Zaidan. Qauma Mabni al-fat la mahalalah minal i'rab. Al-qawmu fa'il marfu ala atrafi ad-dhamma zairu ala akhirih. Iya, khala Fa'ilun madin. Iya. Terus ma'nahu al-is al-istithna. ma'nahu madin al-istithna. Di sini maknanya istithna, kecuali. Kemudian wa fa'ilu dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu huwa ya huwanya kembali ke mana aid huwa aidila al mafhum min amili atau min fi'lihi berarti apa al qaim atau aid di sini huwa aid ila al ba'd al mafhum min al kul yang itu difahami dari al kul yaitu al qaum al qaum al kul keseluruhannya kan setengah zaid kan ba'd sebagainya Awamal qawmu khala zaidin Khala zaidan Kaum itu berdiri kecuali Zaid Selain Zaid Atau khala zaidin Kalau khala zaidin gimana? Khala Harfu jar Iya. Zaidin Ismun majrur Wa alamatu jari Al-kasrah Iya. Khala zaidin Al-jar wal majrur laisa lahuma muta'allaq tidak memiliki muta'allaq ya wa'ada zaidan wa'ada zaidin wa zaidan wa zaidin ya sudah kita sebutkan ya tentang hasha. kalau sudah berpendapat hasha adalah apa huruf beliau, belum pernah mendengar hasha datang sebagai apa huruf hanya saja didengar oleh ahli nahu yang lain ya dan tentunya yang mengetahui hujah atas yang tidak mengetahui yang mendengar hujah bagi yang belum mendengar apa contohnya tadi yang kita bacakan Allahumma fir liwa liman yasma hasha asyaitona hasha asyaitona wa abal asbuh ini diantara contoh didengarnya hasha datang sebagai fi'il Ya, Allah maafirli waliman yasma' hasya syaitana wabal asbuh. <clears throat> ya Allah ampunilah aku dan orang yang mendengar. Kecuali syaitan dan abul asbuh. Fa in jararta fahiya hurufun ja hurufu jarrin wa in nasabta fahiya af'al. Apabila engkau jarkan isim yang datang setelahnya setelah ada hasya khala fahiya majrur maka dia isim yang majrur eh, fahiya huruful jar maka dia ada hasya dan khala adalah huruf-huruf jar wa inna sobta fahiya af'al apabila engkau menasobkan mustatna naslahnya maka dia ada hasya khala adalah apa fiil fiil illa anna Sibawaihi lam yasma' fil mustathna bihasha illal jar. Hanya saja si Sibawaihi tidak mendengar atau belum mendengar mustathna dengan hasha kecuali jar. Ya, sudah kita jelaskan ini. Wa tattasilu ma bi'ada wa khala fata'afa yata'ayyanu an-nasbu. Dan ma yaitu ma al masari ya. Kalau di kitab yang kadang dibahas oleh ikhwan itu eh, fikih muyassar ya. Eh, apa? Nahwi Muyasar deh, yang aceng itu ya. Di situ dikatakan maknya apa? Nafiyah. Wallah alam saya belum tahu ada yang mengatakan maknya nafiyah. Ya. Wa tatasilu ma bi'ada wa khala. Ya. Ma yaitu ma masariyah bersambung dengan ada dan khala. Adapun hasya ada khilaf. Ya, sebagian mengatakan tidak bersambung hasya dengan ma. Ini kebanyakan pendapat. Sebagian yang lain mengatakan tersambung juga bisa dengan hasya. Seperti di dalam tufah disamakannya hasya juga. Ya, sebagian mendengar ucapan wallah alam riwayatnya Usamah. Ya Usamah ibnu Zaid ahabun nas kata Nabi manusia yang paling aku cintai. Ha, adamanya. namanya. Mahasya Fatimah, ya, setelah Fatimah kecuali Fatimah setelah Fatimah anaknya Mahasya Fatimah kalau ini sahih berarti ada di sini juga dalil bahasanya ma juga masuk kepada hasya fayata'ayyanu nasbu maka mesti mustatnanya ketika ada khala dimasuki ma mesti dia mansub Ya, kenapa? Karena yang namanya mak masariyah hanya bisa masuk kepada fiil-fiil. Kalau ada khola sana ditambahkan satu lagi ya. Hasya sebagai fiil tentunya isi mislahnya mansub sebagai mafulnya. Iya. Mansub sebagai mafulnya. Qawmal qawmu ma'ada Zaidan. Zaidan maful dari ada dan di situ ada dipastikan sebagai fiil. Kenapa? Karena dimasuki ma al-masariyah. Adapun kalau tanpa ma al-masariyah mungkin ada di situ sebagai huruf, mungkin sebagai fiil. al qaumu tadi yang seperti atas sebutkan ada Zaidan boleh ada Zaidin. Masih ihtimal. Ihtimal. Ya. Kemungkinan-kemungkinan dia sebagai fiil bisa tergantung niat antum sebagai huruf bisa. Tapi kalau sudah ada maknya harus ada sebagai fiil dan ketika itu isim setelahnya harus dia mansub sebagai maf'ulnya Wala tattasilu ma bihasya. Taqul qaumal qaumu ma ada Zaidan. Ini juga di antara pendapat al-musannif di sini. Ma tidak bersambung dengan hasya katanya. Ya. Al-muhim al-masalah fihi khilaf. Taqulu qaumal qaumu ma ada Zaidan. Qaumal qaumu ma ada Zaidan. I'rabnya bagaimana? Qama فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب القوم فاعل مرفوع على مترفي الضمة الظاهرة على akhirih. Ya, ma masdariyah. Ada ada fi'lun madin. Fihi makna al-istithna. Wa fa'iluhu fa'il ada dhamir mustatir fihi wujuban ya raji. Taqdiruhu huwa al-aidila ya. Al-aidila isim fa'il al-mafhum min fi'lihi kembalinya huwa bisa kembali kepada isim fa'il yang difahami dari fi'ilnya qoma atau fi'ilnya apa al-qaim al-qaim atau apa huwa kembalinya kepada al-ba'd yaitu difahami dari al-kul keseluruhannya dikandungi pada mana al-qaum ya. ma'ada al-qaimu atau al-ba' atau ba'duhum ya. Zaidan ah beda ya afan itu pada pembahasan laisa dan apa yakun iya bukan bukan pada pembahasan ini ya kalau tadi kan pembahasan apa laisa dan yakun sekarang beda ma ada jadi kita Eropnya ada Fi'ilun Maudin mabni alal Fats Fa'ilu fa'iluhu dhamir mustatir fihi Ucuban takdiruhu huwa kembali pada huwa takdirnya huwa ya wabalam sama enggak gitu apakah kembalinya kepada yang tadi juga ya Allah alam al-muhim di situ fa'ilnya dhamir mustatir fi wujuban ya bisa juga sih bisa kepada al-qaim dan al-ba'd zaidan maf'ulun biman mansub alam atau Nasuhi al-fathah dhairu al akhiri ah di sini ma dikatakan ma apa masdariyah biasanya ma itu kalau sudah masuk kepada fi'il dia ditakwil kepada masdar kan hanya saja khusus pada pembahasan istitna apabila ma masuk kepada ada khola ataupun hasya tidak ditakwil kepada masdar karena ada juga khola itu jamid tidak bertasaruf tidak ada masdarnya sehingga ditakwilnya kepada isim fa'il ya qaumal ma ada zaidan takdirnya apa al qawmu Hah? mujawizan misalkan ba'duhum zaidan ya mujawizan isim fa'il mujawizan ba'duhum zaidan bisa kok ba'duhum ya qamal qawmu ma'ada zaidan maksudnya mujawizan ba'duhum zaidan ba'duhum sebagai fa'il dari mujawizan jadi i'rabnya ya ma masariyah yang ditakwil kepada isim fa'il itu mansub pada mahalnya nasab sebagai hal sebagian yang lain mengatakan ma di situ kalau zarfiyah maka takdirnya apa? Qaumal qaum waqta. Ya, mak, waqta mujawazatihim Zaidan gitu. Ya. Qaumal qaumu ma'ada Zaidan. Saya ulangi. Ya I'rabnya ma al-masariyah dengannya setelahnya itu pada mahalnya nasab sebagai hal. Takdirnya apa? Takdirnya tadi qaumal qaumu ya mujawizan ba'duhum Zaidan gitu mujawizan ba'duhum zaidan mujawizan itu halnya ba'duhum fa'il dari mujawizan zaidan maful hmm. kalau pakai khola qomal qawmu ma khola zaidan sama juga ma di situ ditakwil menjadi fa'il sebagai hal pada mahalnya nasab berarti apa takdirannya kalau dikatakan qomal qawmu ma khola zaidan qaumal qaumu kholian gitu ya. Kholian ba'duhum an Zaidin. Kholian ba'duhum an Zaidin. Maknanya seperti itu takdirannya. Jadi ada mahalnya dalam i'rab ya. Ma masariyah dengan yang setelahnya. Hanya saja ditakwilnya bukan kepada masdar. Alasannya apa? Alasannya karena ada dan apa? Khola tidak bertasaruf, tidak memiliki masdar. Sehingga dia ditakwil kepada isim fa'il maka dia diarau sebagai hal. Jadi ma masariyah wa ma ba'daha fi mahalli nasbin 'alal hal. Takdirnya tadi Qawmal qawmu, apa? Mujawizan ba'duhum Zaidan. Kalau qawmal qawmu ma khala Zaidan, qaumal qaumu khalian ba'duhum Zaidan gitu. <clears throat> Wa qala Labid Berkata Labid ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Di sini syahid untuk apa? Khala ketika dia didahulu oleh ma al-masariyah yaitu dia menasobkan isim yang setelahnya sebagai maf'ulnya. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ketahuilah ala di sini harfu al-istiftah dan juga tanbih juga. Kullu syai'in ma segala sesuatu selain Allah. Ya. Atau kecuali Allah, batil akan hilang. Ya. Kosong batil itu. Wa kullu na'imin la mahalata zailu dan segala kenikmatan di dunia ini la mahalata mesti zail sirna Sini syai'nya mana? Ma khalallaha dinasobkan. Karena di sini khalanya didahului oleh ma. Tidak boleh dikatakan ma khalallahi. Kenapa? Karena khala di situ fi'il. Ataupun kalau tidak ada ma-nya memungkinkan di situ nasab memungkinkan juga apa? jar. Wa ma khabaru kana wa akhwatiha wa khabarul hurufi al-musyabbaha bilaisa wa muqarabah وخبر أفعال wa واسم إن وأخواتها واسم لا التي لنفس الجنس al kalamu 'alayha fil marfu'at Ya sebelum kita masuk ke yang terakhir ini Coba kita simpulkan bersama-sama Pembahasan tentang mustatsna ini Yang pertama mustatsna dengan illa Illa adalah apa? Huruf atau fi'il atau isim Illa disepakati sebagai kehurufannya Bagaimana? Isim yang datang setelah ilah atau mustafna dengan ilah hukumnya? Hah? Dirinci atau masuk? Ya, tafsir dirinci. Wajib nasab kepan Istithna dengan ilah wajib nasab ketika kalam yang mendahului adalah apa? Kalam yang tam dan mujab. Contohnya apa? al qaumu illa Zaidan wajib mansub. Ya. Yeah. Dan masih ada yang lainnya yang wajib mansub, ya kan? Kemudian yang berikutnya apa? Boleh naso boleh jar. Kapan itu? Ketika kalam yang mendahului adalah kalam yang tam tapi manfi. Kalamnya tam ada mustatna minhunya tapi dinafikan dengan huruf nafi ataupun syibhu. Apakah istifham, isim istifham ataupun nahi. Contohnya apa? Maqamal qaumu illa zaidan boleh illa zaidun. Iya. Yeah. Yang lebih rojih mana? Zaidun. Tapi Zaidan juga bahasa yang fasih juga. Kemudian bagaimana lagi? Hah? Ya, dia mustatna di Arab sesuai dengan amil yang menuntutnya apabila kalam yang sebelumnya adalah apa? Kalam yang naqis, manfi atau apabila terjadi pada istitna yang mufarragh. Qama qamal qawmu illa Zaidun. Ma raaitu illa Zaidan. Ya, ma marartu illa bi Zaidin. Ah, kalau ini kalam yang mendahului adalah kalam yang tam ya tam manfi tadi pada istithna yang munqati' bagaimana yang rajih kalamnya tam manfi tapi istitnanya istisna yang munqati'. Bagaimana? Kalau orang-orang Hijaz mewajibkan nasab. Contohnya apa? Ma lahum bi min ilmi min ilmin illa ittiba'afun ittiba' mansub. Dan bahasanya orang Hijaz lebih kuat itu bahasanya Al-Qur'an. Adapun Bani Tamim bagaimana? Merojihkan nasab tapi tetap membolehkan rofa sebagai apa? Badal. Ya. Yeah. Kemudian istitna al mutasil terjadi di mana? Di dua lafaz saja itu pada uh, eh, istitna munqati' hanya terjadi atau ada pada istitna dengan apa? Illa dan ghair. Selainnya tidak boleh kecuali pada istitna yang mutasil. Apa itu istitna yang eh, mutasil? Apabila mustatnanya bagian dari mustatna minhu. Apa itu yang munqati'? Apabila mustatnanya bukan bagian atau bukan jenis dari mustafna minhu. Eh, sebelum diakhiri barangkali ada yang mau disampaikan. Ya. Iya. Iya boleh. Qaumal qaumu illa Zaidan boleh pakai laisa juga boleh. Laisa Zaidan, Layagunu Zaidan, Khola Zaidan, boleh, silakan. Sama maknanya, istitna juga. Cuma irobnya beda, irobnya. <clears throat> Kalau Laisa Zaidan, Zaidan sebagai khobar. Kalau Khola Zaidan sebagai maful. Iya kan? Kalau illa Zaidan, alal istitna, irobnya beda, maknanya sama. Ya. Yang lain? Ada yang masih mengganjal? pembahasan tentang istitna ini? Iya. Di situ memang ada khilaf sih. Kalau di sini dirojihkan hasa oleh al-musannif bahwasanya tidak bisa dimasuki mak. Nah, itu. Sehingga tidak ditakdirkan di sini. Penakdiran-penakdirannya. Ini ya, sebagian ada yang mengatakan bisa juga kepada mahasya. Ya semakna dengan itulah. Dengan mujawazah. Mujawizin sama maknanya. Takdirnya bisa Ya pakai mujawizan atau kholian bisa. Ya tadi qamal qaumu ma'ada Zaidan huwa ya. Itu bisa kembali kepada al-ba'd tadi bisa. Kepada al-qaim juga bisa ya. Huwa kembali kepada al baduhum atau kepada al-qaim. Ya. Kalau al-qaim berarti ini difahami dari fiilnya. Kalau ba'duhum atau al-ba'd difahami dari mustatna minhunya di mana mustatna minhu adalah menunjukkan kepada al-kul keseluruhan. Nah, Zaid menunjukkan kepada sebagian. Sehingga ditakdirkan ma'ada huwa itu ba'duhum Zaidan atau ma'ada al-qaim Zaidan. Fa'il. Kalau pada laisa layakun isimnya. Huwa isimnya. Yang lain? Ya, tinggal kita masuk insyaallah pertemuan berikutnya pembahasan tentang al-mahfudzat. Ini juga pembahasan tidak kalah rincinya mahfudzat ini. Karena nanti akan kita dapati satu huruf jar memiliki beberapa makna yang banyak. Ya. Subhanallah bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.